بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوع والمنوم والرزوق صلاح الجسد والروح متوبة النسوء واهدي قلوبنا حق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصاحه وداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فصلي وسلم وبارك عليه وقال ولا فسادا dan dia berkata wala fasadan Allah berfirman kan wala basa uluwan fil ardi wala fasadan. Bisa aja uluwan fil ardi wa fasadan. Tapi kenapa diulang lanya itu? Ada lanya lagi diulang. La yuriduna uluwan fil ardi wala. Diulang lanya kan. Bizikrillah. Dengan disebut la di situ. Padahal kalau udah bilang la yuriduna uluan wala wafasadan itu maksudnya dua-duanya nggak boleh. Tetapi kenapa disebut la lagi? Adalah yang kedua. Liyadulla ala anna kullam huma maqsudu la majmu'uhuma la majmu'ahuma itu karena menunjukkan atas setiap ya setiap dari keduanya itu uluan pasadan ya, ya itu maksudun ya. setiap dari keduanya itu itu digosok ada maksudnya jadi nggak mesti kalau uluan saja gimana kalau uluan saja oh belum kan belum pasadan ya sehingga nggak ada omongan begitu ya. mau uluan aja juga udah sama ya. atau pasadan saja sama salah satu aja di, dikerjain salah satu saja dikerjakan maka orang itu tidak berhak mendapatkan negeri akhirat <coughs> biasanya kan wawu itu mutlakul jami iya. harus dua-duanya ya dua-duanya ikut tapi kalau diselingi diselingi sama lah itu nggak perlu dua-duanya dikerjain kamu boleh datang ke rumah saya dengan syarat kamu tidak mengacau dan tidak berbuat onar. Salah satu aja. Tidak mengacau atau tidak berbuat onar. Ya. Kamu boleh datang ke rumah saya syaratnya pakai baju dan celana. Syaratnya pakai baju dan celana. Berarti dua-duanya mesti pakai. Baju juga, celana. Paham nggak? Kalau cuma pakai baju aja, nggak pakai celana nggak boleh. Mesti baju dan nggak ada tidaknya. Ya. Atau dibalik, kamu boleh datang ke rumah saya dengan syarat tidak boleh tidak boleh bertelanjang badan dan apa Ya tidak boleh bertelanjang baju dan celana. Nggak pakai tidaknya lagi. Ya, dengan syarat tidak bertelanjang baju dan celana. Itu maknanya dua-duanya. Ya. Tapi kalau diulang, tidak bertelanjang baju dan tidak. Ya, itu maksudnya salah satu aja cukup. Jadi larangan dia. Liyadula ala anna kullam minhuma maksudun la hahuma enggak perlu berhikun keduanya itu. Jadi orang yang berbuat tinggi, mengaku merasa tinggi di muka bumi. Ya, atau dia tidak ah, dia berbuat rusak, maka orang ini tidak berhak mendapatkan negeri akhirat. Karena negeri akhirat itu Allah jadikan buat orang yang tidak punya keinginan sombong atau merasa tinggi dan buat rusak. Wa an Aliin Allah wajhah Inna rajula la yu'jibuhu ayyakuna shiraku na'li ajwada min shiraki na'li sahibi ayadkhulu tahtaha. Jadi Sayyidina Ali Allah wajah sebenarnya seorang ia merasa ujub, sungguh orang itu merasa ujub, merasa bangga bahwa adalah tali sendalnya lebih baik dari tali sendal saudaranya atau kawannya. Ayat hulu tahta. Maka orang itu masuk ke dalam ayat ini. Masuk. Tak. Sombong. Merasa tali sendalnya lebih baik dari tali sendal oh, lihat sendal gue lebih cakep ya. Tapi ngomong gitu ya kata di Ali orang yang merasa begitu aja di hati itu ujung ya bangga diri wah baju koko gue paling keren sih yang lain mah merabal urusan di bawah gocap tuh. nih nggak tahu baju koko gue nih harga 500 ribu Hah? Kancingnya aja lo gak bisa beli. Hatinya ngomong gitu. Hatinya ngomong. Jadi ujuk dia memakaian. Masuk ayat ini kan saya nani. Ya. Tali sendal aja lebih baik dari tali sendal sahibnya orang lain itu bayar dulu tahta masuk ke dalam ayat ini berarti orang ini merasa tinggi merasa tinggi dari saudara-saudara yang lain. Wa anil budail annahu qara'aha summa qala zahabatil aman ya zahabatil amani dan daripada Fudail bin Iyad bahwasanya dia membaca ayat ini kemudian dia berkata hilang dia rasa aman hilang gak saya, mananya takut dengar nih ayat, waduh, ya nggak aman kalau gini hidup nih di dunia. mananya nggak aman daripada siksa Allah takut. Ya. Jadi orang kalau dia merasa aman di dunia di sana nggak aman di akhirat. Ya. Kalau dia merasa nggak aman hidup, jadi merasa ditakut terhadap azab Allah begini diancam, begini. Jadi hidupnya dalam keadaan tidak. Akhirnya maka di sana aman. Pasti orang tersebut jadi warok, jadi orang juhud, jadi orang saleh, jadi orang yang tagaruk kepada Allah. Tapi yang hidupnya leha-leha aja, lasih-lasih, ah, nggak sembahyang yang apa-apa, aman. Nggak ngaji nggak apa-apa, aman. Ya, duit banyak nggak sedekah, aman. Harus aman gitu nggak jalankan syariat merasa aman di sana nggak aman di akhirat menjadi orang yang paling ketakutan tapi bukan maknanya kita merasa tidak aman jadi ketakutan mulu kan, bukan begitu maksud jadi selalu ingat selalu ingat dengan dengan ajaran Islam ya, yang yang yang perintah jalankan yang haram jauhkan an Umar bin عبد العزيز dan dari Umar bin Abdul Aziz annahu kana yuraddiduha hatta qubida Umar bin Abdul Aziz ulang-ulang nih ayat baca ulang-ulang-ulang-ulang sampai mati sampai dicabut rohnya. jadi seumur hidupnya sering baca ini ayat buat apa namanya buat nasihati dirinya, ya, buat ingatkan dirinya. Oh, ya. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ulang-ulang terus sampai hatta kubida ya sampai dia datang aja ini berarti kalau bisa puluhan tahun sering dibaca sering mananya ya. Bukan diulang-ulang-ulang sampai dimati maknanya. Bukan, maksudnya sering baca. Sering baca ayat ini sampai menjelang akhir hayat dibaca juga. Ya. Gak pernah tinggal ini ayat diulang-ulang. Iya, sering dibaca. Wa akhraja Muslimun wa Abu Daud. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nara من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر dan menguatkan Imam Muslim dan Abu Daud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada masuk neraka ya orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi ya daripada iman dan tidak masuk sorga, seseorang yang di hatinya ada sebesar ya, benih daripada biji sawi ya, perasaan sombong orang yang imannya walaupun walaupun sebesar biji sawi masuk surga juga. Ya. Karena Nabi udah janji Ya, selama orang itu ada iman aja deh, walaupun sebesar biji sawi, tetap masuk surga. Ya, nggak masuk neraka, tetap masuk surga. Tetapi kalau orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi, sombong, masuk neraka. Ya. Berarti iman sama Iman itu mahal. Iman itu mahal. Sedikit aja bisa masukin orang surga. Iman yang banyak ini. Sombong itu bahaya. Sombong biar kecil bisa masukin kita. Ya. Jadi kalau bisa iman gedein, sombong jangan gitu. Wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnasi ala dhulmihim girang lagi waktu turun ayat itu wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnasi ala zulmihim dan sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad mempunyai ampunan buat manusia siapa mukmin buat si mukmin atas kezoliman mereka jadi Allah siap ampuni ditambah lagi dengan permohonan permohonan syafaat ya, pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW buat semua umat yang mati dalam keadaan iman yang matinya masih Islam itu syafaat ini bakal bakal kena ya, mengenai mereka wahyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yushriku la yushriku billahi syai'an Siapa aja daripada umatku yang mati tidak mensekutukan Allah, maka nailah ini kena. Ya dapat ya mendapatkan ini syafaat Nabi. Wabnu an sajir iyyakum wal kibra. Fa inna iblisa hamalahu al kibra. Ya. Fa inna iblisa حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم وإياكم والحرص فإن آدم عليه السلام حمله الحرص على أن على أن أكل من الشجرة وإياكم والحسد فإن بني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا bihinna ya hmm? fahunna ya fahunna aslu kulli khati'atin Kata hadis dalam riwayat Ibnu Asyakir, hati-hati kamu terhadap kibir. Maka sesungguhnya iblis itu ya sombong membawanya untuk berlaku untuk tidak mau sujud kepada Adam. Jadi gara-gara sombong. Gara-gara sombong nggak mau sujud. Walaupun yang suruh Allah. Ya. Jadi orang sombong itu sekalipun yang perintahkan Allah nggak mau juga. Jadi, ya. apalagi cuma kiai. Allah aja nggak ikutin. Allah aja dia nggak mau ikutin. Apalagi cuma manusia. Ya. Paling sombongnya manusia orang kafir. Dia menolak ajaran Allah, eh ajaran Nabi. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu paling sombong. Ya. Kalau orang Islam ya sombongnya dalam hal pangkat, harta, jabatan, itu juga bahaya. Ya. Hingga nggak mau apa Ahli abid bisa juga. Ulama bisa sombong. Ini penyakit. Kena kemana-mana. Ya. Ada ulama meremehkan orang, usil, cabut ilmu ilmu Allah. Jadi nggak kenal alif nggak kenal. Alif kan gampang, ini lempeng Gara-gara remehin orang, usil yang datang copang camping nah, iya. remehin musir bukan musir ngasih pelajaran tapi musir menghina kan Allah maha tahu kesombongan seseorang eh perbuatan seseorang yang didasari dengan nasihat atau kesombongan ya, dicabut ilmunya dikasih pelajaran sampai dia menemukan satu hikmah yang terbesar <coughs> akhirnya gara-gara makan bangke anak cicak karena disyaratkan itu kalau mau kembali ilmunya kalau nengok ke bawah gini apa aja makan ada kertas makan ada plastik makan terakhir yang dimakan bangke anak cicak waktu makan bangke anak cicak balik lagi ilmunya bilang ya. sujud syukur ilmunya balik lagi Ngadep lagi yang orang diusir tadi. Ini terima kasih. Berkat doa ini. Saya nggak punya doa. Saya orang begini. Tapi saya cuma bisa kasih tahu. Yang inti makan terakhir apaan? Bangkai anak cicak. Bangkai anak. Kata orang yang diusir, Ilmu inti itu baru sebesar bangkai anak cicak. Jangan sombong ya. Paham nggak? Itu lama besar. Ya, Syekh Syarani ngajar di Masjidil Haram, muridnya dari seluruh penjuru datang. Ilmunya baru sebesar sebesar bangkai anak kita. Gimana kita ini? Ya. Nanti di sini ada juga orang epic, musir, orang miskin. Wa iyyakum wal hati-hati kamu terhadap sifat hiris, rakus. فإن آدم عليه السلام حمله الحرص على أن أجل من الشجرة karena semuanya Nabi Adam saja itu gara-gara ada hiris keinginan keinginan untuk ya. akhirnya dimakan pohon buah khuldi yang dilarang oleh Allah karena ada hiris juga ada perasaan hiris padahal hiris sedikit Nabi Adam Iblis masuk nggak kena melalui bini. Bini kena dibujuk, bini rayu. Nabi Adam, itu biar kita hidup kekal di surga, enak kalau kita itu diusir katanya. Biar kekal. Bini ngerayu bisa, air er laki, ya udah deh. Padahal dilarang Allah wala takrabu hadhi wala takraba hadhihi syajarah fatakuna minadh Ya, tapi itu bukan dosa ya zillah kegelisiran yang disebabkan oleh bujukan iblis. Iblis. Makanya Nabi mengatakan seseorang itu bisa berbahagia dunia akhirat walaupun dia tidak memiliki harta yang megah. Tapi dia bisa memiliki empat faktor. Yang pertama menjaga amanah. Kedua bisa berkata jujur. Yang ketiga dia menjauhkan apa namanya bisa menjaga amanat yang kedua berkata jujur yang ketiga berakhlak ya berperangai yang baik yang keempat tidak mengikuti hadisnya ya dalam urusan makanan yang paling susah itu jaga amanat susah juga ya Jaga amanat susah, berkata jujur susah, perangai yang baik susah. Begitu juga keinginan buat makan. Kita kalau udah demen makanan yang kita senangi, ya kira-kira makannya sesuap aja cukup gak? Yang kita demen ada jengkol, Hah? sebulan gak kenal jengkol, gak kena jengkol. Ah, tetangga bawain jengkol, semur jengkol. Kita hobi berjengkol bininya sendokin nasi setengah piring marah pikiran tuh ya lu gak tahu gue demen menyengko ya. tublokin tuh bakul di piring mereka tukang gali itu sindang ini makan iya, ngikutin heris gitu. tapi kalau dia lagi nggak demen ya Men orang memang biasanya kalau orang umur 40 tahun ke atas itu mulai mulai batasi ya. Batasi. Karena dia nggak nggak tahan-tahan makan jadi penyakit. Makan setengah piring, mau nambah jangan, jadi ikutin. Jadi buat penyakit. Karena orang makin tua makin kerut. Luarnya kerut, dalamnya kerut. Luar perut, dalam perut. Orang umur 80 tahun, luarnya kerut. Ya, kulitnya. itu ciut juga. Dulu makan sepiring. Dulu makan sepiring belum tentu kenyang. Sekarang makan sesuap kenyang. Tahu nggak? Eh kakek, ada yang umur 80 di sini. Ada nggak? 70. makanya sepiring sampai setengah piring kok masih kencang berarti. Piringnya masih masih gede. Sedang Kok Pemanah. Kalau udah 80 dikit. Udah kenyang orang khusus itu begini. Udah Ya. Tapi kalau model yang dia siapa ini, Elmi Nah, Subhan. Oh, khususnya masih dia semang so, apa itu? nampak juga. nampet, Aneh aja makan piring kagak habis. Oh iya. Dia makan piring sampai mau habis. Ya bener kan ngomong oh, aneh makan piring kagak habis. Piring insya Allah masih habis. Piring. Wa iyyakumul hasad. Hasad hati-hati juga. Ya. Sombong, hati-hati. Gara-gara sombong, iblis gak mau sujud sama Adam. Walaupun Allah yang suruh. Bahaya. Yang kedua, hati-hati sama hiris. Hirusun. Ya, rasa tamak, keinginan. Nabi Adam karena ada hiris tuh. Ya, walaupun dikit, bahaya juga Kalau yang hirsunya banyak ya. begitu juga kata Nabi hati-hati kamu terhadap hasad iri merasa orang lain dapat nikmat dia gelisah nggak enak karena sifat hasad ini yang menyebabkan seseorang membunuh ya, orang lain yaitu anak Nabi Adam pertama kali ya si Kabil bunuh Habil ya. Habil iri si Gobil karena korbannya ditolak. Ya. Habil diterima. Baina bani Adam innama gadala aduhuma sahibahu. Karena manusia itu salah seorang dari keduanya membunuh sahibnya. Hasadan karena hasad Fahunna aslu kulli khaza'atin. Maka ketiga-tiganya itu merupakan pongkolnya kesalahan. Ada sombong, bahaya, bisa jadi berbuat salah terus. Kemudian ada hiris, begitu juga. Dan hasad, tiga nih. Ini aslu kulli khati'atin. Pongkolnya segala kesehatan, kejahatan itu karena ada sifat sombong, sifat rakus, dan sifat hasad. Mulai kita lawan dari sekarang. Wan-Nasai wallahu a'lam. Udah Isa ya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نمون بها نمط إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولن سواك ولا ممن خالف